Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu ina la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan di halaman 33 pembahasan tanda-tanda i'rab ya untuk mansub ya. Walil nasbi khamsu alamatin dan bagi nasab ada lima tanda wahiyah al-fathatu wal, wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadhfun nun fathah alif kasrah dan ya dan hadhfun nun yang pertama al-fathatu wa takunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a Fathah menjadi tanda nasab ya pada tiga tempat yaitu ismul mufradu isim mufrad nahwu afadal muallimu taliba seorang pengajar memberi faedah kepada seorang murid ya fattalibu fattaliba maf'ulun bihi wa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu at-taliba itu maf'ulun bih objek i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah fathah yang kedua adalah jam'ut taksir nahu afadal muallimu at-tullaba seorang pengajar yang memberi manfaat kepada para pelajar. Fatullaba at-tullaba adalah maf'ulun bih adalah objek dan i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah fathah. Yang ketiga al-fi'lul mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari' ketika masuk padanya ya amil pembuat nasab. Contoh lan yaktubal talibu. Seorang pelajar tidak akan menulis fayaktuba ya yaktuba adalah fi'lun mudhari' i'rabnya mansubun dan tandanya wa alamatu nasbihi al-fathah Tanda nasab yang kedua ya selain fathah, fathah adalah tanda yang utama. Ada tanda turunan yaitu al-alifu wa takunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah. Alif menjadi tanda nasab bagi isim-isim yang lima. Nahwu contoh afadal wa baka. <clears throat> Pengajar itu memberikan faidah kepada ayahmu fa abaka maka kata abaka maf'ulun bihi objek mansubun i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi al alifu dan tanda mansubnya adalah alif yang ketiga al kasratu wa takunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannas salimi kasrah menjadi tanda nasab bagi jamak muannas salim nahu afadat hindun at-talibati ya Hindun memberi faedah kepada para pelajar perempuan. Fattalibati adapun at-talibati maf'ulun bihi objek mansubun i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi al-kasratu dan tanda mansubnya adalah kasrah. Yang keempat al-ya'u wa wa alamatan lin-nasbi fi mawadhi'aini ya menjadi tanda mansub dalam empat Eh, dalam dua tempat fil musanna pada isim musanna yang bermakna dua nahu nahwu afadal muallimu talibaini para pengajar pengajar itu memberi manfaat kepada dua orang pelajar laki-laki fattalibaini eh, maka kata talibaini maf'ulun bih sebagai objek mansubun dia mansub dan tanda mansubnya adalah ya yang kedua, tanda ya terdapat pada fi jam'il mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim nahwu afadal muallimu al-mujtahidina. Para pengajar memberi manfaat kepada para ya, kepada para lelaki yang bersungguh-sungguh. Fal mujtahidina maf'ulun bihi. Mujtahidina itu objek mansubun i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah alia wa alamatun nasbihi alia yang kelima hazfun nuni itu wa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah menjadi tanda mansub bagi fiil fiil yang lima yang mengikuti wazan taf'alina yaf'alina yaf'aluna yaf'aluna ta'falina taf taf ya. seperti pada contoh nahwu lan yaktuba <clears throat> dia laki-laki ya dia dua orang ya tidak akan menulis walan yaktubu walan taktubi ketika lan itu hilang maka balik lagi ke marfu menjadi yaktubani yaktubuna taktubina Fakul wahidin min hadhil af min hadhil af'ali fi'lun mudari'un min al al khamsati mansubun wa alamatu nasbihi hasfun nuni maka setiap ya satu dari fiil-fiil di atas adalah fiil mudhari dari golongan af'alul khamsah fiil-fiil yang lima dan i'rabnya mansub ya karena kemasukan huruf lan wa alamatu nasbihi hasfun nun dan tanda mansubnya adalah hasfun nun dihapus nunnya Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.